Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puja puji Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha dekat Yang maha menyaksikan Yang maha tahu apapun yang kita lakukan yang maha mendengar setiap ucapan, setiap perkataan dan mencatat dan membalasnya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, mengurus kita setiap saat. Menutupi aib-aib dan dosa kita, mengetahui semua permasalahan hidup kita dan semua jalan keluarnya dan dialah Allah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi tidak ada satupun yang menyimak kecuali yang dikehendaki Allah menyimak apapun yang Allah kehendaki cukup dengan kun payakun terjadi jadi maka jadilah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in <clears throat> Hadirin, saya mohon maaf kalau hari ini kurang maksimal karena sedang diberikan nikmat dalam bentuk lain. Ya. Sakit bagian dari nikmat. Musibah itu ketika hati yang sakit. Kalau hanya badan yang sakit, boleh jadi di sana ada nikmat yang tidak bisa diraih ketika badan sedang sehat. Inti dari apa yang harus kita miliki adalah kolbun salim, hati yang sehat. Kita sudah pernah mengkaji bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ala inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging sesuatu yang kalau dia baik baik seluruhnya, kalau buruk buruk seluruhnya itu yang dinamakan kolbu. Ada yang menyebutnya jantung, tetapi faktanya begitu. Kalau hati sedih, terbawa semuanya mata mengeluarkan air ya begitulah kita tahu hati sedih semua berefek begitu pula hati gembira nampak dari raut muka tutur kata mudah hati marah juga nampak sayangnya sedikit orang yang sibuk untuk mempelajari ilmu hati dan mengelola hati. Tidak sedikit di antara kita yang sibuk menata rumah tapi tidak menata hati. Ada sebagian ibu-ibu sebelum tidur suka mencuci, membersihkan wajah. Tapi tidak sempat membersihkan hati sebelum tidur. Ada yang ingin punya rumah dan tanah yang lapang. Tapi tidak berusaha kelas punya hati yang lapang. Ada orang yang ingin sekali kaya harta tapi belum tentu ingin kaya hati. Kemarin di Facebook dikirim tentang seorang bos yang membelikan baju untuk supirnya. Berapa harganya? 500 ribu. Adakah yang lebih murah? Ada. Berapa ini? 300. Ada yang lebih murah? Ada sampai hanya yang puluh ribu bungkus dua bulan kemudian supir yang datang karena tahu majikannya akan bosnya akan ulang tahun diberi yang murah jangan ada yang lebih mahal lah. ada paling mahal ada ini yang lima ratus ya ini untuk bos saya kata pedagang itu jadi siapa yang kaya Kaya harta belum tentu kaya hati. Uang tidak bisa memberi kekayaan. Hati. Maka kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala juga yang guru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu melihat hati dan amal. Kita sering membagus-bagus topeng, penampilan, aksesoris, casing, bungkus. Padahal yang dilihat Allah adalah hati kita. Nah, hadirin, ada hati yang mati, kolbun mayit, itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Nasihat apapun tidak mempan. Tuhannya adalah nafsu. Tuhannya pasti selain Allah. Kata nafsu baik dia lakukan, apapun yang nafsu suka dia akan layani yang kedua kolbun marid hati yang berpenyakit dan yang ketiga kolbun salim orang yang berjumpa dengan Allah adalah yang kolbun salim yauma la yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim ingat hari tiada manfaat harta dan anak-anakmu kecuali orang yang menghadap Allah biqal bin salim berjumpa dengan Allah dengan kolbun salim surat asy-syu'ara ayat 8889 kira-kira kita yang mana nih kolbun mayit kolbun marid kolbun salim Jawab hadirin kalau ditanya yang mana kira-kira Atau jawab Saya lagi sakit Jangan bikin saya jengkel Kira-kira kolbun mayit Kolbun marid Kolbun salim Kolbun salim Saya lupa ngasih tahu Ciri kolbun marid ciri orang yang hatinya berpenyakit itu tidak ngaku hadir saya eh, maaf lupa kalau sakit jasad ngaku nih seperti saya ngaku ya tapi kalau hati sombong ujub dia ngaku jadi maunya yang mana bukan maunya ngakunya yang mana Alun Salim caranya gampang Acungkan tangan yang tidak punya dosa Acungkan tangan yang dosanya sedikit Acungkan tangan yang dosanya sedang Acungkan tangan yang merasa banyak dosa Jujur Ada yang tidak ngacung Kenapa mas? karena saya banyak sekali dosanya. Sepertinya kolbun salimah nggak pantas ya. Kita kolbun marib. Saya kolbun marib. Hati saya masih berpenyakit. Tingkat keparahannya itu yang harus kita waspadai. Apa penyakit hati yang harus diwaspadai? Nama penyakitnya Shimuntaki U masjidun tamat. Ya, siapa yang apa? Shimun taqi u jidun tamat. Bahasa apa coba itu? Bahasa ringkasan. shinya syirik, munnya munafik, shimun tak, taknya takabur U-nya ujub. Shimun taki, eh ki-nya dengki, u-nya ujub, cidun cinta dunia. Tamat takut mati gitu Ya atau hadirin terserah saya jangan protes. Yang paling bahaya dalam hidup ini syirik. Kalau pangkalnya syirik, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang sangat besar. Mau syirik zali, mau syirik jali, mau syirik khafi Sama dan ria itu termasuk syirkus asbar. Syirik kecil. Termasuk syirik. Syirik itu besar kecil sama. Yaitu syirik seperti manusia besar kecil sama manusia syirik juga sama besar syirik kecil syirik masalahnya kalau sudah syirik hapus tuh amal sudah sering dibahas mujahid yang terbunuh di medan perang gagal masuk surga ulama gagal masuk surga Hafiz Quran, kori korea gagal masuk surga. Dermawan gagal masuk surga Padahal luar biasa ilmunya, perjuangan, pengorbanannya. Penyebabnya hatinya menuhankan penilaian orang. Dia lebih menyukai kedudukan di sisi orang daripada kedudukan di sisi Allah. Dia tidak menuhankan berhala. Dia tidak menuhankan pohon. Dia juga tidak menuhankan eh, gelar, pangkat, jabatan, tapi dia menuhankan kedudukan di sisi orang dengan amalan-amalan yang Allah sukai jihad itu amalan yang mulia tapi bukan nyari keridoan Allah nyari dianggap pemberani pahlawan ingin disebut ustad alim ulama kiai dai kondang dia lebih sibuk nah itu sudah jadi ilah tuh dia sudah menuhankan penilaian orang hati-hati hadirin mungkin kita mah nggak akan nyembah pohon nggak lah tapi kita sangat memungkinkan menuhankan penilaian orang sangat ingin dipuji dikagumi dicintai dibalas budi, dihormati, diperlakukan spesial, dikenang oleh orang, tapi tidak melibatkan Allah untuk semua. Hati-hati, kita harus hati-hati. Dari syirik yang halus ini keluar penyakit lain. Contoh, kalau kita sudah syirik, oh dalil syirik sudah sangat banyak. Ya, yang kemarin dibahas surat Luqman ayat 13 oh? Silakan dibacakan Surat An-Nisa ayat 48 An-Nisa 48 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيماً Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan, mempersekutukannya, yaitu syirik. Dan dia Allah mengampuni apa dosa selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Hati-hati jangan menuhankan istri, jangan menuhankan suami. Apa sih Siri kalau bahasa sederhananya mah kemelekatan hati? Apa? Tahu melekat? Harusnya kemelekatan hati ini hanya kepada Allah. Tapi kalau sudah melekat kepada harta, pangkat, jabatan, kedudukan, ujian, kekaguman orang, uh, nafsu syahwat kalau udah melekat hatinya nempel terus kalau melekat ya kan yang berhak nempel terus di hati kita tuh hanya Allah pencipta kita yang ngurus kita setiap saat yang menjamin rezeki kita yang coba-coba siapa yang menciptakan kita yang memberi rezeki siapa yang memberikan pahala Siapa yang memberikan ketenangan di hati kita? Siapa yang menyembuhkan kalau kita sakit? Siapa yang menutupi aib? Siapa yang memberikan ganjaran? Siapa yang memberikan husnul khotimah? Siapa yang bisa melapangkan kubur? Siapa yang bisa meringankan hisab? Siapa yang memiliki sorga? Terus kenapa kita jadi centil di hadapan makhluk? Apakah kita harus cuek ke makhluk? Oh tidak. Ke makhluk itu harus melakukan yang terbaik. Kita jangan jaim di depan makhluk. Yang jangan itu berharap apapun dari makhluk untuk kepentingan diri. Karena makhluk nggak punya apa-apa tidak bisa memberi manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah tidak bisa menimpakan mudarat tanpa izin Allah makanya kalau ada yang menghina ngomong jelek itu, ya sudah nggak apa-apa itu mulut dia nggak ngepek sama sekali dengan ketentuan Allah kepada kita ya kan bukan mulut dia Tuhan kita tidak udah sakit hati tidak usah sakit hati Aninin, kalau sudah sirik nanti keluar munafik munafik ada dua jenis ada munafik akidah memperlihatkan Islam padahal tidak Islam seperti Abdullah bin Ubay tapi ada munafik akhlak yaitu yang kalau ngomong Oh kalau janji tidak ditepati kalau diberi amanah ah, dia tidak amanah mengkhianati amanah makin banyak kebohongan makin dekat dengan kemunafikan yang sejati nantinya dia Islam, dia sholat dia mengakui kepada Allah syahadat, sholat tapi ya bohong, munafik orang munafik itu eh, dia beda antara mulut, sikap, hati beda. Orang munafik sering bohong karena dia tidak takut ke Allah, ya. Ngebagus-bagus topeng kerja, ingin kelihatan baik, ingin kelihatan soleh, tapi hatinya enggak. Pokoknya orang munafik teh beda mulut dengan hati, kelakuan dengan hati beda-beda. Lawannya dari syirik adalah ikhlas, khalis ya, murni tauhidnya. Lawannya dari munafik adalah sidik. Orang yang sidik ini derajatnya setingkat di bawah nabi, di atas syuhada. kalau saudara ingin tahu derajatnya yang sidik Lawannya munafik Kalau munafik mah kerak jahanam Tapi kalau sidik Sesudah Nabi itu adalah Sidikin Surat An-Nisa Ayat 69 Kita simak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Masya Allah. Jadi mulai sekarang waspada jangan ada kemelekatan di hati terhadap selain Allah. Dekat boleh, melekat jangan. Ingat ilmu mikrofon ini. Ini bagus, ini penting, ini manfaat, ini saya suka, ini berharga, tapi tidak mau melekat di tangan saya. Kalau melekat, tangan ini tidak akan berfungsi normal. HP kalau melekat juga gimana makan salaman yang enak paling ngegaplok saja tidak normal makanya orang-orang yang punya kemelekatan hati dengan selain Allah tidak normal lihat para pecinta harta hidupnya tidak normal benar lihat pecinta jabatan kedudukan hidupnya tidak akan normal rasa kusuh termasuk pecinta eh, yang mengagung ganggungkan pendamping hidupnya tidak akan normal. Seorang istri yang mencintai suaminya berlebihan sampai melekat di hatinya pasti tidak normal istri. Tidak akan jadi istri yang benar, tidak akan jadi ibu yang benar, tidak akan jadi menantu yang benar. Karena waktunya habis hanya memikirkan Tuhannya itu. Dan kepada suaminya juga tidak bisa membahagiakan bahkan jadi beban jadi jangan bangga Pak kalau ada istri yang mengatakan engkau adalah segala-galanya bagiku sehidup tua ah, beban itu kegagalan seorang suami itu kalau seorang istri mencintai dirinya melampaui mencintai Allah yakin tidak akan sakinah hakul yakin tidak akan sakinah kenapa? karena Allah tidak suka. Sedangkan sakinah itu Allah yang nurunin. Yang bisa ngasih sakinah itu Allah. Makanya akhwat kalau ada lelaki, duhai ah, ah. Cinta boleh, dan cinta mah ada software yang Allah berikan. Tapi kalau sudah melekat, berarti tidak ada selain dia. Itu hak Allah. La ilaha illallah. Lihatlah para pecinta pecinta apapun yang melekat di hatinya tidak akan pernah tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah berfungsi normal. Ayo, shh. jangan nempel dunia ini di hati ya. Jangan melekat Nanti ada waktunya diambil robek hati kita. Biasa aja sama dunia berikut isinya. Tidak ada kemelekatan. Melekat itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nempel terus hati kita tuh ke Allah. Dalam segala urusan. Kepada yang galau-galau, <laughs> periksa. Yang naksir, misalkan ya, ingat terus. Dia belum tentu jodohmu engkau ingat kepada dia siang dan malam dia tidak ingat sama sekali kepadamu dia ingat kepada sahabatmu kenapa ribut begini biasa aja pedih kan makanya mungkin ada yang nanya gimana caranya supaya tidak ada kemelekatan kayak perangko supaya nggak melekat disiram apa air air zikrullah tiap ingat timpa oleh zikir ya copot nanti dia ingat uang ingat Allah Allah yang ngebagikan rezeki ingat barang ingat Allah ini milik Allah ingat anak ingat Allah yang menciptakan yang menguasai membulak balik hati ingat suami, ingat Allah yang menggenggam. Nah gitu. Pokoknya jangan kelamaan, kalau lama lengket. Siram terus dengan zikrullah. Ini musim pilkada. Kan kata Pak Miftah Farid menyimak Ali Imran 26 ya. Ini siapa tahu diantara saudara ada yang menyekutukan Allah dengan jabatan seakan-akan jabatan itu bikin hebat bikin mulia ya, tidak itu SK-nya sudah keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala tinggal nanti dikeluarkan sampaikannya pada waktu pengumuman ya simak nih kepada saudara yang melekat dengan kedudukan jabatan Ali Imran ayat 26 saudara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير Katakanlah Muhammad Wahai Tuhan pemilik kekuasaan Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebaikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tuh begitu sudah beres siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi gubernur dan segala jenis jabatan beres. Makanya kalau saudara nggak ada garisnya nggak jadi deh ya. Pertama nggak ada partai yang mencalonkan. Yang kedua kalau nggak ada garisnya orang-orang nggak mau milih saudara ya. Bawaannya teh enak aja lihat saudara. Tapi dah jadi tidak jadi bukan berarti mulia tidak mulia. Lihat dengan jadinya makin takwa atau tidak. Kalau dengan jadinya maling, korupsi, ya dia makin hina. di Dibelekeseken lah begitu. Tenang saja. Ya. Wah kalau gitu mau ngapain ikhtiar? Ah, kalau sudah ditentukan ikhtiar itu kan ibadah. Niatnya lurus Ah, milih siapa rahasima ya nanti hari-hari akhir pokoknya mas saya bakal milih yang beriman kepada Allah tidak musrik tidak menyekutukan Allah dengan apapun dengan berhala dengan patung dengan apa silaka nanti Jawa Barat jadi provinsi patung kan Gak cocok ya kalau Bali mayoritas Hindu di sana keyakinannya begitu. Jawa Barat mayoritas umat Islam. Nah begitulah. Jadi kalau orang sudah melekat kedua munafik. Karena udah munafik dia Gak bisa ngapa-ngapain orang yang munafik tuh karena dia sibuk sekali untuk membangun topeng. Jadi cenderung isinya tuh keropos. Gak ada apa-apanya. Kayak casing yang bagus tapi isinya udah jadi comberan. Karena sangat memikirkan casing. Bukan tidak boleh pakai casing ya. Casing yang proporsional tapi isinya bagus. Orang munafik sibuk membangun casing karena ingin kelihatan bagus oleh orang. Sibuk sama. Kalau dia sudah menuhankan gelar, itu aja yang dia pikir kejar. Bukan jadi takwa karena gelar. Gelar itu tidak ada masalah hadir makin panjang makin bagus sepanjang makin takwa. Tapi kalau gelar makin panjang, akhlak makin tidak baik, ada yang salah. Yang ketiga, Simun tak takabur la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala darutin mithqala darutin mithqalu darutin min kib, tidak akan selamat masuk surga yang di hatinya ada takabur walau sebesar jarrah Orang yang takabur itu cirinya dua, batorul hak wa gomtun mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ini teh karena dia sudah menuhankan dirinya ya. Pasangannya tuh ujub. Ujub tuh orang-orang yang ujub takabur, ujub tuh heran diri ya. Merasa semua ini hasil dirinya. Pokoknya dirinya spesial dan tidak pernah melibatkan Allah saya pintar, saya soleh, saya baik, saya bersih hati, saya sudah berjuang, saya sudah berkorban. Saya, saya, saya. Gak ada Allahnya. Gak cocok dengan surat Al-Fatihah yang dibaca. Iya karena budu, wa iya karena stain. Nah orang-orang yang ria, syirik itu melanggar iya karena budu, dia bohong. Iya karena stain, dia juga dusta. Jadi ada orang yang merasa takjub kepada dirinya sendiri. Pokoknya semuanya itu hasil diri, milik diri. Gak inget ini adalah titipan Allah, ujub. Nah kalau tak kabur, makan korban orang lain. Diremehkan, dihina, direndahkan. Siapa sih dia? Ah, gitu. dia. Siapa? mertua oh mertua nah itu seorang satu yang nerima telepon halo halo dengan siapa nih saya Pak Agim ah ah aduh pun tenang nggak boleh nanti beda beda gitu kenapa tadi garing sekarang jadi indah harusnya kan halo dengan siapa nih AA oh AA udah dibayar belum hutangnya A nah itu juga jangan Eh, saya nggak punya hutang <laughs> hadirin orang yang sombong itu alergi kepada kebenaran tuh karena dia sudah merasa dirinya yang jadi kebenaran makanya orang yang sombong teh belajar juga bukan untuk mengamalkan belajar itu untuk meningkatkan positioning dirinya belajar agama nih bagi orang yang sombong bukan untuk dia beramal tidak dia ngapalin hadis dia ngapalin Quran itu untuk ngatrol dirinya dalam pandangan orang ah saya hafalnya sudah 15 juz saya hafal hadis ini ayat ini tafsir ini dia akan belajar gigi bukan untuk diamalkan tapi untuk yaitu kekaguman dirinya semakin meningkat dan melihat orang tuh makin ah dia akan baru hafal dua juz gitu dia ngebut ngafalinnya supaya merendahkan yang lain jadi ilmunya nggak akan jadi cahaya nggak bisa orang-orang yang diawali dengan sibuk dengan penilaian makhluk belajar agama juga nggak akan jadi amal paling nambah kesombongan dan nambah ujung Silakan Ustaz. Yes, surat Al-Ahqaf ayat 19 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وليوفيهم وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون dan setiap orang akan memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka sama sekali tidak dirugikan. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rejeki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan karena kamu berbuat durhaka tidak taat kepada Allah. Begitulah hadirin. Sombong teh capek. Sombong itu tidak membuat bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu milik Allah. Tidak akan diberikan kepada orang yang sombong. Sombong juga tidak mengangkat derajat. Kenapa? Karena yang mengangkat derajat itu adalah Allah. Dia saja ngarang. Udah capek, sengsara, hina, dan celaka. Ah, apa sih yang mau disombongkan? Kesian orang-orang ya kita-kita gitu kalau sombong. Nah, lawannya sombong yang sehat itu tawadu. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dia adalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Mau tahu rahasia tawadu? Mau enggak? Jangan merasa tawadu. Nah, bingung ya. Karena orang yang merasa tawadu biasanya orang sombong. Rapikan sendal gini nih jadi orang teh gitu ah emang yang kayak ngerapin bukan orang naik biasa naik mobil bagus terus naik ojek ke kantor suruh muter dulu di kantor tiga putaran supaya kelihatan karyawan nih saya bos tawadu loh memangnya naik ojek sesuatu yang rendah nah, orang yang sombong tuh kalau melakukan sesuatu yang dianggapnya rendah tuh ingin diketahui orang. Jadi ada yang mengangkat diri dengan pura-pura tawadu. Acting capek. Nyapu di rumah sengaja pintu dibuka supaya kelihatan tetangga. Tawadu. Atau ada ibu-ibu yang punya rumah bagus lagi nyapu di halaman. Terus datang uh, salesman, "Bi, bibi, Ibu ada Langsung tersinggung Apa kamu manggil bibi-bibi Saya tuan rumahnya tahu Ya lebih, Saya juga ngerti Bibi pengen dianggap tuan rumah Di balai baledong takut sapur <laughs> Kenapa disebut bibi marah Sombong itu Apa bedanya dengan bibi benar Sama-sama hamba Allah Hanya lagi diuji casing atau bapak yang punya mobil bagus gitu pagi nunggu dijemput mobil nyender ke sebuah motor mang antar ke kecamatan <laughs> nah sih kenapa ngambek disebut tukang ojek ya emangnya tukang ojek hina itu teh sombong jelaskan aja baik-baik tidak deh saya lagi nunggu kendaraan saya iyalah mang saya genyaho mang <laughs> si muntak ki dengki iblis tuh sudah diciptakan Allah lebih awal daripada Adam Lalu Allah menghendaki menciptakan Adam. Iblis ah disuruh menghormat ke Adam, tidak mau. Kenapa? Sombong, merasa dirinya lebih. Dirinya merasa diciptakan dari api, Adam dari tanah. Yang kedua, dengki. Karena tidak rela Allah menciptakan Adam dengan kelebihannya Nah iblis memilih jadi makhluk yang dikutuk Allah gara-gara penyakit hatinya ini. Padahal dia lebih kenal duluan ke Allah kan lebih dulu awal diciptakan. Jadi walaupun orang kenal dengan nama Allah tapi kalau dia kalah oleh kesombongan dan kedengkian perilakunya seperti iblis. Jadi jahat. Hati-hati dengki, dengki itu SMS syusyah melihat orang lain senang dan senang sod ya melihat orang lain susah sin ya. ngari ripuh maneh hadirin. Orang pendengki itu orang yang tidak ridho kepada Allah. Kan orang itu diciptakan oleh Allah. Bentuk apapun Allah yang ciptakan. Kenapa kita jadi enak? Kenapa Allah menciptakan orang lebih bagus penampilannya dari kita versi duniawi? Kita tidak rela. Berarti kita benci kepada Allah dan perbuatannya. Terus Allah ngasih rejeki. Makin dengki dan asal tahu saja kedengkian kita kepada orang lain tidak akan merubah apa yang Allah tetapkan bagi orang itu. Kita sebel ke seseorang oleh Allah memang direncanakan naik pangkat, naik we pangkatnya. Kita ngejongkeng, naik tensinya. Iya, memangnya dengki kita bisa merubah takdir orang? Enggak hanya ngerubah takdir kita saja jadi makhluk yang dilaknat Allah eh nggak boleh dengki ya kita mah setuju beda kelompok dalam Islam itu mah saudara kita semua ya beda kunut beda eh, jumlah rokaat taraweh ih yang suka ambek-ambekan tuh biasanya mah ilmunya dikit yang besar tuh emosinya yang banyak tuh kemarahannya atau itu saudara kita ya kalau saya belajar ya menyimak bagaimana para ulama terdahulu yang luas ilmunya nah, saling menghormati kan perbedaan pendapat di antara ulama tuh banyaknya karena bukan beda pendapat tapi beda pilihan eh ini sama-sama punya baju ini eh milih yang ini ini milih yang itu ya toh ngambek kata sepanjang itu sah bajunya ya benar seperti kalau mau sujud ada yang lutut dulu ada yang tangan dulu atau ada dua-duanya juga dilakukan Rasul nah kita sujud mungkin mau pakai juga ontak belajarlah kita daripada sebel ke saudara benar yang akibatnya jatuh yang enam perilaku terlarang mengolok-olok mencela panggil memanggil dengan gelaran buruk berburuk sangka ngorek-ngorek aib kekurangan dan gibah Al-Hujurat ayat 11-12 larangan ini hanya karena beda pendapat yang dua-duanya juga ternyata kalau tahu ilmunya dilakukan Rasul tiba-tiba kita jadi marah kita karena sombong dan dengki lagi nonton sepak bola tetong dengki ya pertama bukan kita yang main ya kan dua bolanya juga bukan punya kita Tantri beuki nggak nolong apa-apa. Yang pura suara kita ya mah. Ya. Ngejepret. Ya mah kalau nonton sepak bola mah asik we. lu seneng kuma Allah, kuma Allah. Terserah Allah sok lah gol Allah menganaki gol gol alhamdulillah. lu karunya si eta didoakan sing sabar. Sing ngerakan sing sabar. Pokoknya kalau lihat sepak bola mah kita harus menang, ya. Jadi zikrullah. Biasa aja jadi oleh pakai gelut segala ngapain itu yang sepak bola kita yang benyut ya kan nggak jelas sama sekali ya kan ya hiburan dunia tapi jangan sampai jadi dosa betul sepak bola teh yang bagus ini kalau ngomong sepak bola harusnya mainnya teh pada isya ya supaya nggak nabrak waktu sholat betul atau sholat jamaah di lapangan wah bagus nah seluruh penonton beragama Islam yang akan nonton harap jaga wudhu karena akan dilakukan sholat berjamaah di stadion Wih, keren ya. Uh, ini kata panitia, jangan terlalu serius penonton, dah udah tertulis di lauh mahfud. Aduh. So, kayaknya sepak bola, niat ibadah, jangan mempersulit orang lain. Kepada para kiper, jangan menghalang-halangnya. So, tanya di sini, kalau saya main futsal, apa nggak golin me dak santri teh tak waduh mangga gitu. rame <laughs> serius kenapa saya jarang futsal dak pada tawadu santrinya mangga mangga malah dari lawan tadi dioper ke saya hadirin <laughs> susah kiai main sepotong. futsal boro-boro sliding takut kualat ya kan ngerebut juga enggak lempeng we aduh palager pisan sampai nanti rame hadirin aduh saudara jangan ganggu saya hadirin maaf ya saya baru dioperasi di sini naon deui hadirin simon taki ujub sudah Cidun tadi cinta dunia dan takut mati ini paketnya ya kalau orang sudah cinta dunia takut mati ah dak mati mau dah kepastian benar hidup mah jangan ketipu oleh duniawi ini harus sadar bahwa kita tuh bukan penduduk asli dunia tidak di dunia siapa? Tema turunan ahli sorga. Aki Adam dan Nini Hawa itu ahli sorga. Benar? Hanya ada kasus lah atau apa gitu. Memang udah begitu harusnya supaya kita keluar di dunia. Ini bukan tempat kita di sini. Bukan dunia, bukan tempat tinggal kita, tempat mampir. Dan dari dulu di sini aja dunia mah cuman ngaku-ngaku ya kan. Itu rumah saya, itu tanah saya. Ngaku-ngaku aja, mati giliran anaknya yang ngaku. Bangkrut tetangga yang ngaku ya. Terus saya ngaku-ngaku. Dari dulu geger kalong di sini nih. Beberapa waktu yang lalu ada yang dititipin sekarang bagian. Tapi kalau udah wakaf udah selesai nih jadi milik Allah ya Relaxlah dunia maya. Kita sempurnakan ikhtiar, tapi nggak usah pakai stres. Seperti sholat lah. Kita disiplin, kita tertib, kita fokus, tapi tumanina. Ya kan? Saya dengar para pejuang Hamas itu walaupun wah latihan keras karena mereka sibuknya berzikir jadi tumanina Bahkan dalam pertempuran pun saya dulu baca tentang uh, di Afghanistan peluru bersiliweran teh para mujahid mah wah wirid we ngaji sambil tiarap teh ketukar peluru mah. Emang nyawa ketukar gitu? Kan? Kada yang ketukar. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Peluru mah ada jatahnya masing-masing. Ada katanya waktu perang, teng, kena helm. <gasps> Ah, untung kena helm. Eh, baru yang kedua. Nah, yang dia mah yang kedua itu. Yang pertama tuh pembuka, ya kan? Eh, emang nyawa ada yang ketukar gitu? Nah. Ayatnya tolong dibacakan. Surat Yunus ayat 49. Yunus 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Tuh gitu. Jangan kepanjangan cita-cita teh ya. Boleh nggak punya keinginan harus, tapi seperti sebuah kotak panjang garisnya, tapi dikotakin apa kotakin umur kita. Cung yang yakin lebaran besok masih hidup, Cung. Tuh kan gak yakin. Apa nggak Cung? Oh, oh nggak. Ah. Nah. <laughs> Sian, kenapa nggak berani ngacung? Sian dicatat ku Allah jadi diponokin. Kita mah nggak tahu lah. Besok juga nggak tahu hidup atau enggak, benar? Ah kalau mati dalam bergelimang dosa macilaka Hadirin Selalu yakin dunia mampir Semua yang ada cuma titipan Allah Bekal kita adalah amal Hidup ini hanya untuk beramal soleh Jangan sampai terjebak Syarat amal juga cuma dua Niatnya ikhlas, caranya benar Itu ajalah kerjaan kita hari-hari bagaimana meluruskan niat, bagaimana yang kita lakukan benar. Jangan sampai niat salah, amal salah, sia-sia kita hidup di dunia. Dan rezeki mau udah ada di sisi Allah, betul? Dari dulu juga ada terus, tapi jadi amal atau tidak kerjaan kita. Ngurus keluarga jadi amal atau tidak. Bisnis jadi amal atau tidak, itu aja lah. Dagang jadi amal atau tidak ya dua tuh sing ikhlas dan sing bener ii namanya ikhlas i tiba. hadirin terima kasih ya ada pengumuman ini teh manfaat ceramah-ceramah ringan gini teh kan saya teh pengen hadirin ya seperti Ustadz Abdul Somad Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz-Ustadz lain yang kuala linter tapi dah hese susah. mau nyebut ayatnya paling itu yang ada di bawah yang ini ya. ini tuh ayat yang mana itu yang di atas itu yang di rak paling atas ya. beratlah nggak nanding hadirin maaf ya hadirin saya ingin menghormati saudara yang sudah jauh-jauh ke sini Cuma terimalah diriku apa adanya ya. Mudah-mudahan kalau Allah ridho walaupun sederhana ada manfaatnya. Nih, kalau saudara minat ini oleh tim Facebook dibuatkan rekaman kajian Tauhid MPKG Al-Hikam selama satu bulan segini. Ada 16 ya, 16 isinya, 16 video. Kalau ada yang tertarik video ini bisa ditayangkan asal bukan pada alat yang jadul ya kalau videonya zaman dahulu eh, mungkin kurang kurang kompatibel tapi dengan komputer atau DVD infaknya terserah saudara modalnya 5000 kata teman-teman jadi diniatkannya sedekah aja ya uang hasilnya akan digunakan untuk memperbaharui peralatan-peralatan ini. Itu silakan kalau saudara tertarik. Ini bukan dagang, ya. Ini menginformasikan. kalau dagang mah jual beli, ya. Ah, bolehkah harganya 6000? Silakan, mudah-mudahan nyerap tahel ilmu <laughs> seperti berkuda ya enggak ah, bolehkah saya infak eh, berkudanya seribu gitu ya ya silakan tapi dak kuda juga tahu ya enggak naik setengah jam infak seru di sepak sih ya <laughs> enggak enggak enggak astagfirullah maaf hadirin silakan uh, untuk yang mau menghubungi lewat yang mau pesen boleh ya karena kita alatnya masih terbatas paling memproduksi 100 sehari uh, kalau pakai flash disk itu 150 ribuan modalnya 75 uh, eh, lebihnya 75 yaitu untuk beli alat-alat karena ini pasti harus diperbaharui kalau ini pantasnya berapa sih yang gini infaknya yaitu tergantung tingkat keimanan itulah hadirin ya 08 <laughs> ini kalau mau pesen ya WA-nya gampang 08 2121 sebutin 9595 47 nah, 47 nah ingat apa ya 082121959547. Di depan sudah sedia kurang lebih berapa biji ini? 50. Nanti kalau ada rezekinya kita bikin alatnya. Ate ingin kita tuh semuanya melakukan apapun tuh serba tulus ya. Jadi tidak nggak hitung-hitungan untung rugi secara duniawi, tapi seperti SSG, SSG kan nggak dipungut biaya, tuh. pelatihan tiga bulan. Gatot nggak pernah bangkrut SSG. Padahal kan pelatihan ini membutuhkan biaya. Melatih 600 orang, satu batalion, tiga bulan. Tapi ada rezekinya. Padahal kalau udah latihan, infak. Infak kan ada yang infak besar, bekal sedikit, jatuhnya kan kecil lagi, kecil lagi nafsu besar tenaga kurang gitulah hadisnya tapi Allah gerakan dari mana aja jadi ini ngomong ah itu nanti ketahuan modalnya ada yang hanya enam ribu ya saya nggak apa-apa kalau dia punya segitu-gitunya ambil aja mau gratis juga ada yang mau gratis nggak coba cung yang mau gratis ini acung ah, kenapa ditarik lagi Coba saya mau nanya ke santri, mana santri dete? Santri mau tidak gratis? Jawab? Kenapa? Izzah, kehormatan, harga diri. Gitu, hadirin ya. Hati kecil mah pengen, saya juga tahu. <laughs> Tapi kan kita tidak bisa. Kalau kita mampu, bagaimana mungkin? Kayak sekarang dibagi roti gratis, makanan rebutan pada ngambil. Padahal kita sanggup beli. Kenapa kita antri? Kecuali kalau memang yang memerlukan udah nggak ada dan roti masih banyak, ya ambil. Ini mau pas ikut dengan yang tidak mampu beli. Kita akan menghinakan diri kita sendiri. Benar? Allah udah ngasih rezekinya, tapi kita menduafakan diri. Atau seperti lift ini nih. Lift ini untuk yang resiko tinggi sepuh eh gagah-gagah naik lift turun tengoronang diijab <laughs> serius nih ya di, di Mekah pernah ini sahabat saya lihat orang tawaf naik kursi roda enak bener tuh tawaf naik kursi roda keseleo dia langsung naik kursi roda juga tuh dalam keadaan cenut-cenut nah, kalau saudara mampu, jangan bersikap seperti yang tidak mampu. Nanti dibikin tidak mampu. Ayo, walaupun bokeh, jaga kehormatan. Setuju? Ini berapa ya? Ini <laughs> Terima kasih sahabat yang baik. Terima kasih yang menyimak lewat Facebook dan Youtube. Saya mohon maaf dengan segala keterbatasan ini ya kita berwakaf siap semuanya insyaallah oh insyaallah tanggal 1 Ustadz Abdul Somad akan silaturahim ke Darut Tauhid 1 April saya dengar begitu ini adab ya sopan santun akhlak ada di sini ya silakan ada nanti tanggal satu pas minggu pertama di Eko Pesantren jadi rencananya awalnya mau berkuda dulu udah gitu baru sia sekitar jam 9 sudah nggak usah ikutan berkuda kuda cuma dikit lah didatangin segini ya kuda <laughs> dah kalau mau informasi kalau mau silaturahim dengan beliau karena beliau sekarang sedang diuji oleh Allah banyak itu ujian ya kita doakan yang banyak karena makin dikenal makin dikagumi makin dihormati itu setannya juga canggih-canggih untuk merasa diri berat beratlah tapi dengan doa jamaah semoga beliau dengan keilmuan yang jauh lebih banyak dari kita-kita lebih terpelihara Alhamdulillah Tolong sambil baca Fatihah ya dan silakan hadirin.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 باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله يا قريب يا سامي يا بشير يا شهيد Ya Zal Jalali wal Ikram Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika nastagid Ya Allah yang maha menata Berkahi majlis ini Ya Allah Ampuni kami Wahai yang maha pengampun Wahai yang ampunanmu tiada bertepi Inilah kami ya Allah engkau tahu Kami hanyalah hambamu yang bergelimang dosa Berlumur maksiat Berselimut aib Allahumma ja'alna minat tawabin Waja'alna minal mutatahirin Waja'alna min ibadika salihin La ilaha illa anta Subhanak Inna kunna minaz zalimin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni kami. Ampuni ya Allah semua kemusyrikan kami selama Ampuni ya Allah semua kemunafikan kami semua kefasikan kami. Ampuni semua maksiat yang kami lakukan ya Allah. Sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ya Allah Allahumma inna bika min an usika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu Ya Allah jadikan umur yang tersisa ini benar-benar umur yang barokah ampuni semua zina mata kami ya Allah zina pikiran zina hati kami Ampuni semua maksiat yang dilakukan tubuh ini. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang ya Allah. Astaga. dan sayang pada orang-orang padahal kami tahu itu dosa kuatkan iman kami ya Allah berikan kesanggupan kami tobat menjauhi maksiat menghindari dosa kuatkan iman kami ya Allah Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan sadiqan وقلبا خاشعا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم kama rabbawna sigara Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wahai yang maha mendengar menatap kabulkan doa-doa kami ya Allah doalah hadirin masing-masing ya doalah hadirin tidak ada yang tidak didengar Allah malu jika hambanya menengadahkan tangan dan dibiarkan sia-sia. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takbir. Amin ya Allah Rabbana atina min ladunka rahmah Wahailana min amrina rasyada Ya Allah kuatkan iman yang masih goyah Ya Allah berikan nikmatnya ibadah Cukupi hanya dengan rezekiamu yang halal barokah Lepaskan dari hutang piutang Ya Allah Ya Allah berikan pekerjaan yang berkah Karuniakan pendamping terbaik yang mengharapkan Ya Allah Rumah tangga sakinah keluarga penuh barokah, keturunan yang soleh, soleha, rumah tangga hafiz, hafiz. Ya Allah, berikan kesembuhan yang sedang sakit, lahir wal batin. Ya Rob, karuniakan kepada kami pemimpin yang kau cintai, yang mencintaimu, ahli takwa ya Allah, yang adil, yang amanah, yang dapat membimbing kami beriman teguh padamu. Kami berlindung ya Allah dari orang-orang yang mengkhianatimu. Ya Allah persatukan umatmu, persatukan ulama, persatukan bangsa ini ya Allah. Allahumma Allahumma inna nas'aluka ridhoka kawal jannah wa na'udzubika min sahwati wan nar. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina azabanna Subukana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin doa akhir majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Sudah lewat 9 pulang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.